Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbil alamin. Pemirsa senang rasanya bisa ketemu lagi bersama saya Lili Rahmawati dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia dan ah, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat sehingga aktivitas Anda juga bisa dilaksanakan dengan baik dan rupanya insya Allah pagi ini terasa cerah sekali dan juga mudah-mudahan secara hati kita yang selalu berzikrullah atau zikir kepada Allah karena insya Allah dengan zikir hati kita menjadi tenang kemudian pikiran kita juga menjadi lapang dan tentunya wajah yang kita miliki insya Allah akan cemerlang. Salawat juga salam kita curahkan karibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta seluruh keluarga, para sahabat juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Di hari yang cerah ini kita akan membahas tentang masalah ciri-ciri orang yang soleh. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita selalu memohon kepada Allah untuk bisa menjadi seorang hamba yang soleh. Dan juga kita selalu berdoa supaya suami atau istri kita menjadi orang-orang yang soleh atau soleha dan bahkan tidak henti-hentinya juga kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga anak yang kita miliki yang diamanahkan oleh Allah juga menjadi anak-anak yang soleh. Tetapi apakah doa yang kita panjatkan dengan tekad yang begitu kuat e, untuk bisa menjadi anak soleh Bisakah terwujud dengan begitu saja tanpa ada sebuah usaha Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa menjadi orang soleh Bersama kami hadir Bapak Kiai Haji Saleh Ramli. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini dari namanya juga Kiai Saleh. <laughs> Kita bahas tentang orang saleh. Mudah-mudahan ini saya berdekatan dengan uh, beliau yang insya Allah saleh, juga iya. tertular menjadi orang yang saleh. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa uh, ada ungkapan ya Pak Kiai ya, ciri orang yang saleh jikalau dia berteman dengan uh, orang yang soleh maka seperti orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi gitu. tidak akan kebagian wanginya mudah-mudahan hmm. begitu hmm. <laughs> baik pakai kita akan bahas ini nanti lebih tuntas dan juga bersama kami ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah Pondok Aren Tangerang Selatan atau yang Senaret Tangerang Selatan itu Tangsel ya <laughs> Assalamualaikum Ibu Bapak apa kabar Terima kasih bisa hadir dan juga ada Ibu Yaya di sini ya. Betul? Oke. Okay. Ya. <laughs> Assalamualaikum Ibu. Baru kali ini saya jumpa karena beliau juga sudah berapa kali bersama saya di sini. Dan terima kasih bisa hadir. Dan juga pemirsa kami undang bersama Anda tentunya bisa berdialog langsung dengan narasumber kita Bapak Kiai Saleh Ramli di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta ke 021 5743478. Baik ya Pak Kiai, kita sebentar lagi akan datang waktu sholat subuh, tetapi hmm. kita bisa dialog sebentar untuk mengisi tentunya pagi hari kita yang bisa menghantarkan mudah-mudahan para pemirsa juga menjadi orang-orang soleh. Hmm. Kira-kira hmm. sebelum sampai kepada ciri-ciri yang soleh, mungkin uh, ya rangkaian doa yang kita panjatkan bahkan dalam Al-Qur'an surah as sofat juga disebutkan Rabbi habli minas solihin ya Allah jadikanlah kami sebagai uh, golongan orang-orang yang soleh ini apa yang sesungguhnya harus kita lakukan untuk bisa menempuh itu karena biasanya keinginan, tekad yang kuat tanpa dibarengi dengan usaha, mustil, mustahil kayaknya itu terjadi. Gitu. Silakan Pak. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di studio. semoga khair, selamat pagi. kemudian selalu dalam kandungan sehat walafiat dan riba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh adalah dambaan dari setiap keluarga. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan menjadi terwujud jika dibarengi juga dengan munculnya hmm. anak-anak hmm. yang soleh itu ataupun anak-anak yang solehah hmm. di mana anak-anak yang soleh dan solehah ini akan sangat bermanfaat untuk keluarga hmm. tercermin dari sebuah hadis Nabi إذا مات Adam in انقطع amalu illa min ثلاث صدقة جارية أو ilmin ينتفع به أو waladin salihin يدعو له jadi anak yang soleh di mana perbuatannya akan terus menjadi sebab mengalirnya kebaikan untuk orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak soleh apa enggak di rumah? Insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah ini uh, da, untuk membina dan membentuk anak yang soleh ini dari jauh kita harus persiapkan. -hmm. Dari sejak kita mengawali pertemuan iya. dengan istri, dengan berbagai macam doa dan usaha yang insya Allah mm. dengan usaha dan doa kita Allah ya. akan berikan anak-anak yang suara Baik Pak Kei, kita jeda dulu sesaat karena kita akan jelang datangnya waktu uh, sholat subuh khusus untuk daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, pemirsa kami ingatkan kepada Anda, silakan Anda bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat subuh karena kami akan kembali selepas azan subuh berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu Melainkan dengan hak Yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya Kepada orang-orang yang mengetahui Sesungguhnya Pada pertukaran malam dan siang itu Dan pada yang diciptakan Allah Di langit dan di bumi Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya Bagi orang-orang yang bertakwa Sesungguhnya Orang-orang yang tidak mengharapkan Tidak percaya akan pertemuan dengan kami Dan merasa puas dengan kehidupan dunia Serta merasa tentang Dengan kehidupan itu Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami Mereka itu tempatnya di neraka Disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka selalu diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan maha benar Allah dengan segala firman-Nya Oh lanjutkan dialog kita dalam program Hikmah Pagi tentang ciri-ciri orang yang soleh bersama Bapak Kiai Haji Soleh Ramli dan kami undang Anda untuk bisa berinteraksi langsung di 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta dan Anda di luar Jakarta ke 0215743478 dan di sini bersama kami juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah Pondok Aren Tangerang Selatan dan juga Bapak Ibu dari Majelis Taklim Darul Fatah Eh, daerah Kasablanka, Jakarta Selatan. Baik uh, Pak Kiai, kita kembali membahas tentang masalah ini tadi bahwa harapan kita kayaknya bahagia ya kalau suami kita soleh atau istri kita soleha, kemudian anak kita juga soleh, ya. hidup berkecukupan itu <laughs> bahagia banget ya. nah ini uh, tetapi kan untuk ke arah situ memang sepertinya perlu dengan jihad atau perjuangan, tidak hanya sekedar doa kita panjatkan terus kemauan atau keinginan saja tanpa kita barengi dengan sikap. Nah ciri seperti apa yang mesti kita kejar supaya kita dapat ke sana. Tadi kan Pak Kiai mengatakan juga ada hadis tentang bahwa amal yang tidak lepas insya Allah adalah doa dari anak yang soleh gitu. Silakan. Uh, pemirsa dan Bapak Ibu di studio yang dimuliakan Allah Judul yang akan kita bahas adalah ciri orang soleh hmm. Ciri dalam bahasa Arab itu artinya alamah hmm. Segala sesuatu dapat kita tahu karena ada dia punya cirinya. Mm. Kita tahu si A, si B karena ada cirinya. Manusia dapat kita ketahui karena punya ciri. Mm. Uh, ciri itu diantaranya nama. Mm. Demikian pula dengan persoalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dia juga punya ciri-ciri yang harus kita ketahui. Mm. Dengan mengetahui ciri-ciri itu, insyaallah insya Allah kita akan masuk di dalam orang-orang yang soleh. Nasalihina wasiddiqina wasuhada'i wasuhadihin. Apa ciri-ciri orang yang soleh itu? Ada dijelaskan dalam satu kitab bahwa ada empat macam di antaranya ciri-ciri orang yang soleh. Pertama, zikrul bil madiyati. Hmm lupa ingat selalu ingat dengan dosa-dosa yang telah lalu yang telah dia kerjakan orang yang soleh itu adalah orang yang selalu ingat dengan kesalahannya ya. kenapa karena kita manusia pasti semuanya punya kekeliruan hmm. punya kesalahan dalam satu hadis Nabi Mbak Lili dijelaskan bahwa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap uh, manusia itu punya kekeliruan, punya kesalahan. Kecuali baginda Rasul. Hanya baginda Nabi Muhammad lah Allah. yang tidak mempunyai satu kesalahan. Hmm. Uh, jangankan yang besar, hmm. yang kecil saja tidak ada. hmm hmm. ada sebuah bait syair yang mengungkapkan hal itu mandalladhi masa ma wa mallahul husna faqad muhammadun alladhi alaihi jibrilu habat siapakah kiranya orang yang tidak pernah ada kesalahannya siapakah kiranya orang yang selalu diliputi dengan kebaikan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah Jibril turun kepadanya. Saya punya kesalahan. Hmm. Ibu punya kesalahan nggak bu? <laughs> Kesalahan sama bapak, hmm. orang tua, sama suami. Hmm. Ada kan? Ada. yang punya suami punya dosa sama suami, yang punya istri ada dosa sama istri. Hmm. Kadang-kadang hmm. anak dengan orang tua, teman sesama teman, ada soal dosa. Nah, itu harus kita catat untuk apa? Agar kita bisa selalu beristighfar, hmm. bertobat. Ya. Karena kalau orang merasa dirinya nggak punya dosa, sesungguhnya itulah orang yang nggak baik, orang yang bukan soleh. Kenapa? Karena kalau dia ingat dengan dosanya, ada upaya untuk selalu dia beristighfar kepada Allah. Baginda Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak punya dosa, hmm. nggak hmm. punya kesalahan, tetapi beliau beristighfar memohon ampun tidak kurang sehari minimal itu 100 atau 70 kali tidak punya kesalahan dijamin maksum maksum ya maksum Mbak Lina hmm. tapi beliau beristighfar tetap mohon tetap ampun, istighfar ya? mohon ampun kenapa itu hanya taklim hmm. pelajaran pendidikan buat umatnya. Ya. Kalau beliau yang tidak punya dosa masih, masih beristighfar, apakah kita yang penuh dengan kekeliruan tidak mau beristighfar? Yang tidak mau beristighfar sesungguhnya itu adalah orang yang tidak baik. Hmm. Masya Allah, setiap hari sejak bangun sampai tidur lagi penuh dengan kekeliruan, penuh dengan dosa. Hmm. Baik dosa terhadap Allah atau dosa terhadap sesama manusia. manusia. Hmm. Besar atau kecil tergantung pribadi masing-masing yang melaksanakannya Mbak Lili. Hmm. Jadi di sini pelajaran dari Nabi bahwa kita harus beristighfar. Hmm. Hanya diajarkan oleh Islam Nah, kala kita selepas sholat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Nah, istighfar itu bisa secara pribadi, ya. bisa berkelompok hmm. dengan berzikir, hmm. dengan bertafakur, yang kemudian pada akhirnya kita berharap agar segala kekeliruan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan segala kebaikan yang pernah kita kerjakan. Jadi kalau dosa harus selalu kita ingat. Kalau kebaikan kita lupakan. Harus kita lupakan. Kenapa? Karena wahya indallahi mahfuzah Allah catat melalui dua malaikat kiroman katibin hmm. yaitu malaikat rohid dan atid. Jadi tidak perlu hilang Allah catat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan besar atau kecil langsung atau tidak langsung itu indallahi mahfuzah di sisi Allah itu dicatat hmm. tidak hmm. ada yang tertinggal Gak usah eh, kita ingat-ingat lagi. Usah kita ingat lagi dan <laughs> Allah pasti ada balasannya. Betul, ada Jadi kalau kita ingat-ingat, hmm. malah sebaliknya. Hmm. Uh, dilarang oleh Allah la tubkilu sodakatikum bil manni wal aga. <laughs> ya, Itu Mbak Ya. Jadi jangan kita batalkan hmm. uh, kebaikan yang pernah kita kerjakan dengan menyebut-nyebut Oh bisa menghilangkan kebaikan bisa itu. menghilangkan kebaikan oh, itu Mbak Baik. Jadi kalau kita mengerjakan satu kebaikan lalu kita sebut-sebut maka akan mengurangi. Hilang, oh ya. baik. Pak Kiai baru dua ya, tapi ya. sudah ada pemirsa sudah mau gabung. Oh, kita iya. terima dulu nanti kita lanjutkan. Iya. Pemirsa silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa? Arif Mbak Arif. Pak Arif apa kabar? Alhamdulillah iya, baik. Ya, silakan Pak Arif. Uh, Ustaz ini berbicara tentang kesalahan. Ya. Uh, bangsa Indonesia terutama dan khususnya umat Islam ini punya kesalahan turun temurun. Hmm Eh, sepasang ini kesalahannya sepasang dan ini belum disadari sampai sekarang nah hmm. satu kalau kita ditanya Quran itu kita sucinya untuk siapa semua umat agama apapun bilang untuk umat Islam hmm. ini salah karena haza bayanul Quran hmm. ini untuk seluruh manusia hmm. itu yang pertama yang kedua kalau tanya sama dulu kalau saya ditanya sama orang manusia hidup untuk apa untuk ibadah Ternyata salah juga itu. Kenapa? Untuk berakhlak mulia. Hmm. Karena kalau ibadah itu berlaku untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia, tapi kalau manusia dicipta untuk berakhlak mulia. Ini gimana merubah kesalahan yang sudah salah kaprah ini? Eh, itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Di belakang Pak Arif kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa dari mana? Dengan Bapak Hatibi Tanggul Negara Serang. Ya, silakan Pak Hatibi. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hatibi. Menarik sekali ini masalah apa eh, orang-orang uh, yang soleh ini. Jadi memang <clears throat> orang soleh itu ada cirinya Pak ya. Artinya pertama-tama adalah berpikir pada Allah. Nah ini masalah pengajak zikir. Apakah zikir itu memang <clears throat> ciri orang yang saleh itu dengan ucapan-ucapan yang banyak apa berzikir itu memang zikir ya asal katanya berpikir pikir itu adalah ditimbulkan dari hati sehingga memikirkan suatu alam yang ada ini sehingga berkaitan dengan astagfirullahaladzim setelah kita melihat apa ciptaan Allah Ya. Apa yang dicipta pada Allah semua yang ada di lingkungan kita ini hmm. itu merupakan suatu gambaran bahwa itu merupakan akal pikiran kita sehingga mengucapkan subhanallah. Hmm. Apakah hanya itu saja sekedar untuk berzikir? Baik. Ucapan saja apa memang zikir itu dikaitkan dengan pola pikir kita ke alam nyata? Hmm. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang. Ibu-ibu silakan yang mau bertanya atau Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Nang? Ibu Nunung Bu dari Nunung. Pondok Pesantren al Qurania, Hmm. Pak Ustadz yang saya hormati, saya mau bertanya, kadang kita udah berusaha banget jadi pengen banget jadi orang soleh tapi kayaknya belum Ustaz Apakah ada doa atau triknya Untuk menjadikan diri sendiri dan keluarga Termasuk golongan orang-orang yang soleh Iya Itu aja, terima Baik. kasih Wassalamualaikum warahmatullahi eh, wabarakatuh Mungkin lebih dekat ke Betawi ya Pengen banget jadi Betawi <laughs> Pengen banget jadi soleh Sama Bu, pengen juga Baik, silakan Pak uh, Pak Arif pertama Iya, Pak Arif ini uh, Pak Arif hmm sebetulnya Selahan turun temurun. Al-Qur'an juga uh, jelas hmm. tidak pernah salah. Iya. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an pasti benar. Hmm. Dan memang sesungguhnya Al-Qur'an itu untuk manusia ah, secara iya, umum. Ya. Ada bayanun linnas. Tetapi manusia itu kalau ditinjau dari pandang sudut akidahnya hmm. kan bermacam-macam. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, Al-Qur'an memfokuskan, mengkhususkan hmm kepada mereka yang muslim mm -hmm. yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikatakan bahwa Allah ciptakan manusia bukan hanya manusia, mm -hmm. makhluk secara umum itu memang untuk ibadah. Yeah. Dan perlu diketahui bahwa dalam ibadah itu dituntut akhlak. Ya karena dalam Al-Quran juga Umar khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah. Bukan hanya manusia, hmm. bahkan jin, bahkan makhluk yang lain secara umum dijadikan untuk ibadah. Cuma model ibadah mereka itu ya. tergantung kepada situasinya, hmm. tergantung kepada kondisi keadaan daripada makhluk itu. Hmm. Nah, kemudian kalau manusia diatur oleh rasulnya, karena ada rasulnya, mengatur hmm. tata cara ibadah dan di dalam ibadah itu ada akhlak. Hmm. Contohnya solat. Hmm. Solat secara syar'i hanya menutup aurat hmm. syaratnya. Aurat bagi laki-laki ya. baina surrah wa rukbah. Hmm. Jadi antara pusat dan lutut. Hmm. Jadi kalau dia solat cuma seperti itu secara fikih, hmm. secara syar'i hmm. sah. Ya tetapi akhlaknya. ditinjau dari sudut pandang akhlak ah, ah. itu kurang adab namanya. Ya. Ya kan? Kalil adab. Kalilul adab. <laughs> Jadi kok mau menghadap Allah. presiden oh, iya, pejabat. begitu rapinya hmm. ibu-ibu mau ke studio TVRI ini rapi-rapi iya. cantik-cantik ya bangga nah eh tahu-tahu mau sholat <laughs> dan ya, Adam. Betul. Ini sangat-sangat apa namanya hmm. tidak etis. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Arif sebetulnya tidaklah satu kata yang turun temurun, ya. tetapi pemahaman yang ya. harus kita tambahkan dalam hal ini. Hmm, baik. Kemudian juga masalah tujuan hidup tadi ya hmm. sudah dibahas juga. Dari Pak Hatibi di Serang, zikrullah apakah hanya sekedar ucapan saja atau ada korelasi antara hati dan juga pikir? Pak Hatibi di Banten ya? Iya betul. Uh, sebetulnya ciri orang yang soleh itu, hmm. saya katakan bukanlah berzikir, hmm. uh, tetapi zikrul bil madiyah. Hmm. Selalu ingat dengan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Hmm. Karena kalau orang tidak pernah ingat dengan dosa, dia merasa dirinya selalu baik. Iya, betul. Super. Hmm sehingga tidak ada keinginan upaya untuk dia bertobat hmm. tapi akhirnya tidak menjadi orang yang baik betul tetapi kalau orang yang selalu ingat dengan dosa dia ingat sejak dia balik apa yang dia pernah kerjakan apa dosa terhadap Allah dosa terhadap sama manusia dosa dengan orang yang paling dekat dosa dengan orang yang jauh dengan tetangga kemudian dia berupaya untuk memperbaiki dan memohon ampun kepada Allah kalau dengan Allah. Kalau dengan manusia tentunya untuk maaf. minta maaf. Kalau dengan bangsa dan negara harus minta maaf dengan negara dan bangsa. Hmm. Nah, tinggal nanti kesalahannya apa yang diperbuat. Hmm. Nah, begitu. Jadi dalam masalah mengingat uh, kesalahan ini adalah dalam rangka untuk taubat Betul, dan juga memperbaiki memperbaiki diri ya. Ibu Nunung ini, semua ini pertanyaan mungkin mewakili e, kebanyakan di antara kita. Kepingin banget untuk jadi soleh, tetapi kayaknya kok belum nyampe-nyampe gitu. Ada doa khusus enggak? Alhamdulillah Bu Nunung, saya sendiri namanya soleh kebetulan. <laughs> Karena nama adalah doa insya Allah ya. <laughs> Semua tadi sudah saya katakan di mukaddimah hmm. hmm. kita bahwa pada umumnya hampir 100% hmm. orang yang berkeluarga itu mendambakan keturunan yang soleh dan soleh. Hmm. Bagaimana caranya? Caranya sangat banyak, panjang. Pertama, diawali dari perkenalan kita. Hmm. Laki-laki hmm. dengan perempuan berkenalan tujuannya untuk adita'arufu. Yeah. Ya, Sampai pada jenjang pernikahan bertujuan wabas wa min huma hmm. rijalan katsira wa Hmm memperbanyak keluarga keturunan. Nah, ketika dia akan berhadapan dengan istrinya, diajarkan dia harus berwudhu lebih dahulu, hmm. harus berdoa. Ibu baca doa apa enggak? Doanya apa, Bu? Nah. Alhamdulillah sudah hafal doanya. Iya. Sudah hafal kan? Tapi jangan sendiri saja. Toh suami harus berdoa pula. Hmm. Tidak bisa hanya istri saja. Ini dua seirama. Hmm. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kalau pasangan yang seirama itu di Al-Quran dikatakan dengan ungkapan zaujah. Iya. Hmm. Tetapi kalau tidak seirama, itu imro'ah. Hmm. hmm. Contohnya, uh, ketika Allah menceritakan istri Nabi Nuh, hmm. Allah tidak katakan zaujatun Nuh. Hmm. Tapi Allah katakan imra'atan Nuh. Tapi ketika Allah menciptakan Siti Hawa hmm. untuk Nabi Adam, Allah katakan uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi zauj. Nah, zauj ini pasangan yang seirama seimbang. dalam seimbang dalam membentuk rumah tangga yang didasari oleh keimanan. Hmm. Pokoknya iman. Nah itu diusahakan betul maksimal mungkin agar suami istri punya pasangan-pasangan yang seiman, yang sejalan dalam upaya melaksanakan bahtera rumah tangga menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka menciptakan anak-anak yang ya, soleh gitu ya. Betul. Hmm. Baik, ada lagi pemirsa yang sudah mau gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahlun Tanjung Priuk ya. Alhamdulillah <laughs> masih ingat. Pak Haji Kadir, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji Kadir membantu sebagai umat Islam kita apa yang dibibirkan oleh Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini sangat berarti bagi saya sebagai uh, publik yang ikut beralternatif mendengarkan ini. Ah ini Pak Kiai. Tadi ada seorang saudara kita Pak Arif. Iya. Yeah. Tapi sudah dijawab oleh Pak Kiai. Mm -hmm. Nah sebenarnya Pak Arif ini sudah merupakan satu figur beliau itu juga mengajar sebagai ustadz juga sebagai ikut televisyen dakwah juga di IPRI tapi kenapa beliau tidak memperdalam sama, sekali tentang Al-Quran hmm. nah ini <clears throat> seharusnya janganlah ya. uh, membuat satu trik Baik. Islam itu tetap Islam, Al-Quran tetap Al-Quran yang tidak hmm. bisa ditambah dan dikurangi. Baik. Nah iya. ini, iya. uh, mohon maaf Pak bukan saya mengkritik kepada saudara hmm. saya Pak Arif, hmm? tapi tolonglah Pak Arif itu gali ke dalam dalamnya kembali Al-Quran. Baik. Itu supaya menjadi masukan umat seperti ya. ini manutan kita. Iya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kadir dari Tanjung Priuk hanya menanggapi dari pernyataan ataupun uh, pertanyaan Pak Arif tadi ya. Silakan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa dari mana? Uh, Ibu Arini di Balikpapan. Bu. Ibu Arini di Balikpapan, baik. Uh, Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Arini. Pak Ustaz mau ini Pak Ustaz gimana sih kalau caranya menghadapi suami yang tidak pernah sholat walaupun kita turun gitu? apalagi namanya puasa di bulan Ramadan aduh dia nggak bisa melakukan sama sekali padahal iya. dia kan Islam ibu iya. sudah berapa lama berumah tangga bu hari ini uh, udah hampir lima tahun oh lima iya. tahun sudah punya putra iya. putri Uh, eh, belum. Oh belum. Ya, Berarti masih pengantin baru terus ya? <laughs> iya, Pak Ustaz, gimana sih ciri-ciri wanita soleha? Iya, iya. Baik. Salah. Iya. Menghadap kalau tidak di kepala Ustaz. Itu aja iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arini. Waalaikumsalam. Bu Arini ceria sekali ya. Mudah-mudahan juga seceria hatinya. Amin. Assalamualaikum Pak Arini. Waalaikumsalam Pak Amar. Apa kabar Bu? Baik, sehat. Eh. Habis lari ya? Pokoknya nggak kelihatan. <laughs> Silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sabda Rasul kan uh, di dalam sabda Rasul direwatkan oleh Tabrani dan Muslim bahwa Allah itu tidak melihat postur tubuh kita, Betul. tidak melihat harta dan kekayaan kita, dan juga tidak dipandang daripada eh, jabatan dan ya. kedudukan kita. Mm -hmm. Tapi Allah memandang hati. Mm. Hmm. Jadi Allah itu sangat menyukai hati yang soleh. Mm Bani Adam yang dicintai oleh Allah atau yang paling bertakwa. Ya. Nah, saat ini kita lihat tidak online hati perkataan okay. dan perbuatan. Tidak online uh, ya? ya Offline berarti dong. Tidak satu hmm. tidak satu ya, tidak seimbang lah ya. perbuatan dengan Baik. perkataan dengan okay. apa yang di hmm. uh, dalam seripan dalam hati. Hmm. Jadi kelihatan sekarang kemunafikan yang merajalela. Betul, baik. Nah, ini bagaimana ini? Nah. Uh, uh, apa uh, daripada ustaz-ustaz kita, daripada dai-dai kita mm -hmm. untuk menghilangkan perlahan-lahan kemunafikan-kemunafikan yang ada ini. Ya, Dan baik. orang tidak berpegangan lagi pada Al-Qur'an dan sudah Rasul kayaknya. Mm. Sudah berpegangan pada mencari dunia ini sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Atas banyak-banyaknya. <laughs> terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mudah-mudahan tidak semua masih ada orang-orang soleh di sekitar kita ya insya Allah. Amin. Yang membuat bumi ini terus selalu menjadi tenang gitu insya Allah. Baik, ada lagi satu uh, dari studio. Ya Ibu silakan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari pesantren Darul Fatah, Jalan Kesablangka Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan. Hmm uh, dalam hidup ini tentunya kita sebagai manusia banyak melakukan uh, dosa kesa atau perbuatan kesalahan baik itu terhadap Allah ya dan juga terhadap uh, sesama manusia. Ya. ya, tentunya dosa terhadap Allah lebih mudah dengan istighfar hmm. itu sudah diampuni, tetapi yang berat betul sama dosa terhadap manusia. sesama manusia, hmm. apalagi untuk minta maaf kepada manusia itu ya terasa uh, berat hmm. ya tentunya kita tahu bahwa itu satu perbuatan yang uh, menyalahi agama atau dilarang oleh Allah kemudian setelah kita berbuat kesalahan kita sadar bahwa itu dosa dan kita ingin berusaha untuk hmm. minta maaf kepada manusia itu atau ya. kepada orang itu yang pernah kita bikin salah hmm. tetapi pas kita ingin minta maaf sama orang itu orang itu sudah tidak ada. Hmm. Tidak ada apakah karena meninggal dunia ya atau pokoknya kita cari-cari nggak -cari, ada ya. itu orang. Tapi kita ingat bahwa kita pernah menzalimi atau pernah berbuat salah dengan orang itu. nah. Kemudian bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya ya untuk eh, kita minta maaf kepada orang tersebut sedangkan orang itu sudah, sudah tidak, ada. tidak ada lagi dengan kita. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Baik ini menarik sekali, tapi kita jeda dulu nih Pak Kiai, ya. kita break sesaat nanti kita kembali lagi. Pemirsa tetap bersama kami, kami akan kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan tadi Ibu Kiai di studio. <laughs> Kami akan kembali selepas yang berikut. Baik, kita lanjutkan eh, dengan menjawab pertanyaan dari eh, pemirsa yang ada di studio dari Pak Haji Kadir Tanjung Priuk mengomentari dari pertanyaan ataupun uh, komentarnya Pak Arif kemudian Ibu Arini dari Baik Bapan dan Pak Amar serta Ibu Yeromli tadi baik silakan Pak Kiai. mau ditanggapi lagi ya, Pak Haji Kadir atau gimana eh, saya kira uh, sudah jelas sudah jelas ya eh, hmm. bukan uh, jelas hmm. artinya apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas hmm. dia hanya memperkuat sebetulnya hmm. uh, kedua-duanya sama betul ya, betul ya hmm. hmm. Dan dari Pak uh, Bu Arini, Pak Arini, Bu Arini di Balikpapan, bagaimana cara menghadapi suami yang nggak mau sholat, sudah lima tahun berumah tangga, terus jangankan sholat puasa aja juga dilewat gitu kan, hmm. dan juga bagaimana supaya bisa menjadi wanita yang soleha. Hmm. Uh, Bu Arini, pemirsa yang berbahagia, untuk menjadi zaujatun solehatun, hmm. zaujat soleha. ya banyak ciri-cirinya. Hmm dalam hadis dijelaskan bahwa istri yang soliha itu kalau dipandang oleh suami selalu menyenangkan. Hmm, menunjukkan ya. Menunjukkan. di. iya. <laughs> Seperti ibu-ibu kita yang ada di sini. Amin, nah, insyaallah. Soalnya ibu-ibu kita ini pagi-pagi jam 5 sudah datang ke sini tentu minta izin dulu dengan suami, betul kan? Hmm. Iya. Kemudian uh, eh, selalu menerima segala pemberian dari suami, hmm. mensyukuri segala pemberian suami. Di samping yang paling pokok adalah dia bertaat sama Allah dan Rasulnya. Hmm. Kemudian patuh dengan suami, atau suami juga ikut sama-sama. Jadi saling tidak hanya istri yang harus patuh dengan suami, kemudian suami tidak eh, mengabai, mengabaikan istri seperti yang dilakukan ah. tadi oleh Bu Arini. Ini nggak seimbang namanya. Ini enggak ya, ya, seimbang, ya. tidak zaujah, tidak zauj namanya gitu ya. Hmm. Jadi untuk itu uh, Mbak Arini uh, hmm. eh, ajaklah suami dengan baik. Hmm. Bagaimana caranya? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang hikmah. Ketika maghrib siapkan saja baju peralatan sholat untuk suami sejadah sudah digelar sejadah digelar kemudian baju disiapkan pak sudah saya siapkan untuk sholat hmm. ajak terus dengan cara yang baik ya. insya Allah lambat laun hmm. suami akan ya? sadar hmm. termasuklah uh, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Hmm. Masuk puasa. Ya. Apalagi kalau sudah punya anak. Hmm. Anak ikut berpuasa. orang Nah, lalu bapaknya akan berpikir, kalau anak saya umur 7 tahun sudah latihan berpuasa, Kenapa saya yang tua kok tidak berpuasa? Kalau nggak mikir juga tuh gimana? Nah, kalau tidak mikir juga, biwajhin hadza la yuflah. Hmm. Kayak semacam ini tentunya tidak ada keberuntungan hmm. isi Allah Subhanahu wa taala. Oh, nah, bagaimana bagaimana menjadi, gimana menjadi imam ya kalau nah, tidak memberikan tidak satu contoh yang baik kepada iya. keluarga. Mudah-mudahan Mbak Rini dengan sabar ya karena insya hmm. Allah Mbak Rini juga termasuk dolon dari wanita yang soleha. Amin. Karena hmm. uh, mau mencari tahu bagaimana caranya iya, menghadapi, menghadapi suami yang sulit untuk beribadah. Dari Pak Amar di Kebon Jeruk. Hmm. Allah tidak melihat terhadap postur ataupun gambar ataupun wajah ataupun eh, fisik dan uh, jabatan seseorang tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatannya. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang selalu online katanya antara hati dan perbuatan, tidak menjadi munafik. Uh, pemirsa yang ada di kebun jeruk. Hmm. Uh, dalam satu hadis malah dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada postur bentuk fisik kita. Hmm. Allah tidak memandang kepada warna kulit kita. Ya apakah dia itu hitam atau putih. Hmm. Tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal kita. Bagaimana menselaraskan antara amal dan hati kita. Hmm. Nah ini tentunya banyak cara-caranya. Pertama tentunya kata Nabi, Iza marartum bil jannah partau. Kalau Anda lewat di taman surga silahkan mampir. Hmm. Para sahabat bertanya, "Apa?" "Wa ma riyadul jannah ya Rasul?" Apa itu taman surga di dunia ya Rasul? Fala majlisul zikri hmm. atau majlisul ilmi. Hmm. Rajin-rajin hmm. hadir di majlis taklim, rajin-rajin pagi hari mendengarkan hikmah pagi di televisi, insyaallah ah, ah, akan diajarkan bagaimana mengselaraskan antara hati dengan perbuatan. Yeah. Karena antara hati dan perbuatan tidak bisa berpisah. Hmm. Contohnya kita sholat hmm. harus dengan niat. Betul. Nah, niat adanya di hati. Hmm. Segala sesuatu innamal a'malu niat. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Hmm. Baik, dari Ibu Kiai ini. Nah, ini juga memang mungkin banyak juga kita hadapi. Mau minta maaf tetapi orang yang pernah kita berbuat dosa dengannya sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Yeah. Kita kejar ke makam atau bagaimana? <laughs> Silakan Pak Kiai. Ibu yang bertanya di studio. Hmm ibu yang tercinta gitu bagaimana mm-hmm. <laughs> dan pemirsa di rumah yang ya. berbahagia hmm. kesalahan manusia itu terbagi dua ada kesalahan terhadap Allah hmm. uh, kalau kesalahan kita terhadap Allah untuk bertobat beristighfar mudah satu menyesal berjanji nggak mau mengulangi lagi perbuatan itu ya, dan tinggalkan perbuatan yang pernah dilakukan itu hmm jika kesalahannya terhadap sama manusia ditambah satu lagi dia harus minta ridho minta maaf dengan orang yang pernah dizolimi hmm. persoalannya orang yang dizolimi itu dicari tidak ada ya. atau sudah pindah sedangkan pindah tidak beritahu di mana alamatnya hmm. sedangkan kita sadar bahwa kita pernah berbuat salah ya. atau memang Beliau sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Uh, eh, Islam mengajarkan satu doakan orang itu. Hmm. Kalau dia sudah meninggal agar diampuni dosanya. Hmm. Kalau dia masih hidup agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Hmm. Yang kedua, tidaklah kita bersodakoh. Hmm berbuat kebaikan di mana kebaikan itu kita niatkan untuk orang yang pernah kita zalimi. Mm. So, kalau sudah kita berbuat semacam itu, kita doakan dia, kemudian kita berbuat satu kebaikan, kita niatkan untuk orang itu, yeah. yang jelas orang itu akan terima nanti saat dia bertemu dengan Allah, dari mana ini? Ternyata dari orang yang pernah saya zolimi membuat satu kebaikan untuk saya. Akhirnya dia bersyukur. Saya yakin dengan begitu kesalahan kita akan dimaafkan. Insya Allah ya. Insya Allah. Tetapi uh, ini sebagai satu gambaran bahwa sebelum uh, kita berbuat dosa maka kita harus berbeda dulu, berbuat salah gitu. Benar dan sebelum kita meminta maaf maka harus lebih dahulu menyadari. Hmm, menyadari Baik Pak Kiai waktunya hmm. sudah habis ini. Padahal baru dua yang kita bahas tentang ciri orang yang soleh. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi Pak Kiai. Hmm. Mudah-mudahan amin. Amin. Ibu-ibu dari Majlis Taklim Al-Qur'ania juga Darul Fatah terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Pemirsa dimanapun Anda mungkin perjumpaan kita tidak terasa puas hari ini karena baru dua e, ciri dari orang soleh yang dibahas oleh Pak Kiai Soleh Ramli yaitu ciri yang pertama adalah likrul zunub al Almadiyah ya. Jadi ingat dosa yang lalu sehingga membuat kita untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon ampun atau minta maaf kepada sesama. Kemudian juga nisyatu nisyanul hasanul madiyah. Jadi uh, melupakan kebaikan kita yang lalu tetapi jangan uh, dijadikan ini sebagai sebuah apa bisa kita jadikan sebagai sebuah persiapan untuk menempuh kehidupan yang baru. Jadi kalau untuk berbuat kebaikan lihatlah orang-orang yang soleh Berarti lihat ke atas dan jangan lihat ke bawah. Tapi untuk urusan dunia, coba lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang soleh, hmm. karena insya Allah orang-orang yang soleh akan bersama-sama dalam surga bersama Rasulullah SAW, hmm, juga para mujahidin dan para uh, syuhada. Terima kasih atas kesempatan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa amanillah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.